Ini udur mereka diterima. Malam yatarot taba'ala dhalika mafsadatun. Tapi itu semua diberikan syarat selama tidak menimbulkan selama tidak hal itu tidak tertimbulkan setelahnya mafsadah kerusakan. Jadi boleh hukumnya menerima dohirnya munafikin dan juga udur-udur mereka diterima selama tidak ada bahaya yang terhasilkan dari menerima udur mereka. Ini dalilnya mana? Menerima udurnya mereka? Mana lihat dalilnya? Rasulullah menerima udurnya siapa? orang-orang yang mereka minta maaf dan minta udur karena nggak ikut perang. Ini diterima sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama hal itu tidak menimbulkan bahaya. Kalau menimbulkan bahaya maka nggak boleh, harus ditolak. Apa dalilnya? Yaitu masjid Diror. Rasulullah membakar masjid Diror dan itu juga sama kisahnya ketika pulang dari perang Tabuk. Rasulullah membakar masjidnya munafikin Masjid Diror. Walladzina attakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa Mereka menampakkan ya Rasulullah, masjid ini kami pakai untuk baik, masjid ini kami pakai untuk sholat. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dan tidak menerima alasan ini sehingga tetap dibakar. Ini dalilnya jadi munafikin memuamalai mereka itu adalah memuamalai zohir mereka. Perhatikan. Cara bermuamalah dengan munafikin, orang-orang yang menampakkan sesuatu dan menyembunyikan yang lain itu adalah dihukumi sesuai dohirnya. Kecuali kalau memang menuntut untuk menghukumi secara batinnya yang kita ketahui dari gerak-gerik dan juga ciri-ciri mereka, maka ini boleh. Kalau memang ada dalil, ada korina yang menunjukkan bahwasannya dia itu nifak atau menyembunyikan sesuatu yang lain, maka kita boleh untuk beramal tidak sesuai dengan dohir tadi. Alias beramal dengan korina yang lain. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membakar masjid Diror Walaupun para pemiliknya menampakkan kebaikan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya itu masjid nanti akan membahayakan. Seandainya tidak dibakar sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid tersebut akan dipakai kem atau apa namanya markas untuk memusuhi Allah dan Rasulnya berbentuk masjid tapi akan dipakai untuk memerangi Allah dan Rasulnya base camp untuk memerangi Allah dan Rasulnya, maka disuruh untuk dibakar. Paham? Jadi kapan kita itu mensikapi munafikin dengan dohirnya dan kapan kita mensifati, mensifati munafikin dengan korina, dengan faktor pendukung yang menyelisih dohir tadi, ini semua ada saatnya. Ini semua ada saatnya. Maka harus dikasih catatan menerima udurnya munafikin, menerima dohirnya munafikin selama tidak menimbulkan bahaya. Apabila menimbulkan bahaya menerima dohirnya munafikin tadi, maka seseorang harus mengambil sikap yang tidak membahayakan kaum muslimin. Kalau minha yang ke-12 istihbabu hijranu ahli bidah dianjurkan untuk menghajar ahlul bidah dan kemarin sudah kita sebutkan tentang ahkamul hajar sebagiannya. Ini kadang istihbab, kadang disunahkan, kadang juga menjadi wajib, kadang juga nggak boleh. Terlihat dilihat sikon, dilihat kondisinya. Wal ma'asi ad demikian juga al ma'asi atau kepada al bidah dan juga ahlul ma'asi para pelaku maksiat yang nampak. Bukan pelaku maksiat yang sembunyi-sembunyi pelaku maksiat yang terang-terangan. Watarkis salam alaihim wa muqata'atihim. Dan juga meninggalkan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Dan memutus hubungan dengan mereka. Tahkiran lahum wa zajran sebagai bentuk menghinakan mereka dan sebagai bentuk menghardik. Zajr itu menghardik. Nah, kemarin sudah kita sebutkan ada yang tujuannya itu untuk ini dan ada yang tujuannya sebatas meninggalkan haji tark. Sudah selesai kemarin pembahasan tentang masalah hajr. Wa minha istibabu il insan ala nafsi. Disunahkan agar seseorang menangis atas dirinya sendiri, menangisi dirinya sendiri. Idza waqa'at minhu ma'siyah, apabila dia terjatuh dalam maksiat. Keutamaan seseorang itu menangis karena takut dari Allah Subhanahu wa taala ini mana lafat yang menunjukkan menangis ini? Mana Lek? Siapa yang menangis di rumahnya kemarin? Murarah ibn Rabi dan Hilal ibn Umayyah. Selama berapa? Selama 50 hari menangis. Dan menangis atas dosa, menangis atas dosa, apalagi itu sendirian, ini termasuk keutamaan yang sangat besar itu adalah salah satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Wa rajulun zakarallaha khalian fa fadat Keutamaan menangisi diri sendiri. Jadi seorang yang melakukan dosa hendaknya hendaknya menyesal, hendaknya sedih, menangis. Qala wa minha bayanu anna musyarakata an-nadhari fi shalah wal iltifata la yubtiluha. Penjelasan bahwasannya mencuri-curi pandangan dalam sholat dan juga menoleh di dalam sholat ini tidak membatalkan sholat. Mana ini dalilnya? Perbuatannya siapa, Lek? Yang noleh eh, mencuri-curi pandang di sholat? Kabe bin Malik, nyuri pandang pada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tidak batal kalau sedikit. Tapi kalau seperti itu terus, namanya lagu. Kalau noleh terus sholat tolah, toleh, tolah, toleh ya bisa batal. Karena ini termasuk lagu. Kalau min ha'an salama yusamma kalaman. Bahwasanya salam, mengucapkan salam itu dinamakan sebagai ucapan. Wa kadhalika salam. Demikian juga menjawabnya ini juga termasuk ngomong. Wa anna man halafa la yukallimu insanan sallama alaihi radda alaihi salam yahnas. Dan barang siapa yang bersumpah tidak bersumpah untuk tidak mengajak bicara seseorang, kemudian kok dia itu mengucapkan salam kepada orang tadi atau menjawab salamnya, maka ini sumpahnya yahnas berarti terlanggar. Harus membayar sumpah denda sumpah. Kamu bersumpah, saya nggak akan berbicara kepada orang itu atau saya tidak akan berbicara kepada seseorang pun, kemudian kok kamu mengucapkan salam, maka itu kamu melanggar sumpahmu. Kamu melanggar sumpah karena itu termasuk ngomong. Apa ini dalilnya? Dari mana ini diambil bahwasanya salam itu termasuk ngomong? Dari mana ini? Maka Abu ada apa? Tidak. Tidak menjawab. Kenapa? Karena menjawab salam ini nanti akan ngomong. Sedangkan Rasulullah melarang untuk mengajak bicara. Rasulullah melarang untuk mengajak bicara. Makanya Abu Qatadah nggak mau menjawab salamnya. Karena kalau menjawab salamnya berarti sama dengan mengajaknya bicara. Maka nggak boleh. Qala minha wujubu ithari ta'atillahi ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam ala mawaddati siddiq ala mawaddati sadiq wal qarib wa ghairihima. Di antara pelajarannya juga wajibnya mendahulukan. Ithar itu mendahulukan. Mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya daripada hanya sekedar mencintai teman atau kerabat dan juga orang lain. Jadi mendahulukan taat kepada Allah Oh. jangan melanggar taat hanya gara-gara segan sama teman atau mendahulukan senang sama teman atau keluarga kemudian melanggar cinta kepada Allah. Karena mencintai Allah Subhanahu wa taala itu harus lebih dari mencintai segala sesuatu. Cinta kepada Allah dan Rasulnya itu harus lebih besar dari seluruh cinta yang lain. Maka nggak boleh seseorang itu menerjang maksiat hanya gara-gara karena sungkan sama kerabatnya, sama ayah, sama ibu, sama adik sama kakak sama paman nggak boleh. Hanya demi membuat ridho manusia kemudian dia melanggar taat kepada Allah dan durhaka kepada Allah maka nggak boleh. Maka harus ishar, harus mendahulukan, mengutamakan taat kepada Allah daripada sekedar mujamalah, hanya sekedar segan-segan kepada kerabat ataupun teman. Kama fa'ala Abu Qatadah hina sallama alaihi Ka'ab sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Qatadah dalam kota dan ini orang dekatnya Ka'ab. Beliau tetap mendahulukan perintahnya Rasulullah daripada kawan, daripada teman. Seharusnya ini kita tiru. Jangan karena itu adalah kerabat kita, jangan karena itu adalah teman kita, kemudian kita mendahulukannya daripada Allah dan Rasulnya ini tidak boleh. Maka nggak boleh bahasa basi Mudah, nah itu nggak boleh. Bahasa basi yang akan merugikan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini nggak boleh dilakukan hanya demi teman, hanya demi saudara, sanak famili dan kerabat, keluarga. Tidak boleh seseorang mendahulukan mereka daripada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya adalah nomor satu. Falam yarudda alaihi hina an kalami. Maka Abu Qatadah tidak mau menjawab. Dan tentu ini akan menyakitkan Ka'ab. Ini akan menyakiti hati seorang teman. Ini akan melukai perasaannya, tapi harus didahulukan. Mau nggak mau, rela atau nggak rela, harus kita berikan. Demikian juga kepada teman juga gitu, teman dekat. Kalau seandainya kita nasihati, dia akan terluka hatinya, tetap harus kita sebutkan, harus kita ingatkan kesalahannya, walaupun dia sakit hati. Harus tetap kita ingatkan, harus tetap kita tegur, walaupun dia sakit hati, walaupun dia akan terluka, walaupun perasaannya akan tersinggung, nggak apa-apa. Itu adalah salah satu bentuk persaudaraan yang hakiki termasuk bentuk ukhuwah yang dianjurkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian karena teman atau karena kerabat kemudian kita harus menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa di antara pelajarannya juga annahu idza halafa la yukallimu insanan fatakallama wa lam yaqsud kalamahu bal qasada ghairahu fasami'a al-mahlufu alaihi lam yahnasil halif. Di antara pelajarannya juga bahwasanya seseorang kalau bersumpah tidak mengajak bicara seseorang, kemudian dia berbicara sendiri dan dia tidak bermaksud mengajak bicara orang yang di depannya. Dia maksudnya berbicara yang lain. Fasami al-mahlu, kemudian yang disumpahi tadi mendengar orang yang di depannya tadi mendengar ini yang bersumpah enggak nggak batal sumpahnya. Jadi kamu bersumpah saya nggak akan berbicara kepada kamu. Kemudian besoknya kamu datang ke saya, kemudian saya ngomong sendiri. Entah itu menyindir, entah itu berkata dengan perkataan-perkataan. Pokoknya sendiri, nggak saya nggak maksud ngajak bicara kamu. Ini nggak apa-apa, ini nggak batal. Sumpahnya. Paham? Misal kamu bersumpah untuk tidak berbicara kepada kawanmu, kemudian kamu tadi datang depanmu, kamu bicara sendiri, enggak niat ngajak bicara dia, Walaupun itu sifatnya menyindir yang dipahami, bisa dipahami oleh kawanmu tadi. Misalnya, ah, kok datang ke sini, ada orang datang siang-siang ke sini. Nah, itu. Saya nggak seneng. Nah. yang kawannya tadi mendengar dan kawannya tadi paham. Maka ini tidak membatalkan sumpahnya karena dia tidak mengajak bicara orang tadi. Dia hanya berbicara sendiri. Walaupun pembicaraannya tadi mungkin mengandung sesuatu yang dipahami oleh orang di depannya. Pokoknya kalau niatnya nggak ngajak bicara orang tadi, nggak batal sumpahnya. Likauli karena ucapannya Abu Qatadah, Allahu a'lam. Ketika Ka'ab bin Malik bertanya, Abu Qatadah ngomong sendiri. Allahu a'lam. Fa innahu mahmulun ala annahu lam yaqsud kalamahu kama sabab. Ini dibawa bahwasanya Abu Qatadah tidak mengajak bicara Ka'ab bin Malik. Abu Qatadah ngomong sendiri. Maka ini tidak melanggar larangannya Rasulullah. Maka sumpah juga nggak melanggar. Kalau min hajawazu ihraqi waraqatin fi hadzikrullah taala. Di antara pelajarannya juga boleh membakar sebuah kertas yang di dalamnya ada nama-nama Allah atau nama-nama atau ayat-ayat. Lima selahah tujuannya adalah untuk sesuatu kebutuhan. Jadi Al-Quran Al-Quran yang nggak dipakai atau kamu kalau dapat sobekan kertas, bekas-bekas Al-Quran. Itu disobek-sobek aja. Biar kecil-kecil, biar terpotong-potong hurufnya, biar enggak membentuk nama Allah. banyak biasanya di situ, pojok situ. Ada kertas-kertas. Sudah sobekan dari ayat-ayat. Maka itu kalau enggak dibakar, pokoknya jangan dibiarkan, jangan dibuang di sampah. Nanti masih ada nama Allah. Disobek kecil-kecil sampai hilang atau bagian, misalnya bagian nama Allahnya itu disobek di sampai kecil-kecil biar nggak kelihatan, biar nggak membentuk lagi tulisan. Ini boleh. Karena itu adalah maslahah. Daripada kalau nggak digitukan, nanti malah Al-Quran itu malah akan terhinakan di sampah-sampah, di debu-debu, di tanah-tanah, dan yang semisalnya. Mana dalilnya ini? Dari mana ini kisahnya ini? Kisah Ka'ab bin Malik di mana ini yang membolehkan membakar kertas yang ada zikir tulisan Allah? Mana lek? Gerni. Mana Nil? Perbuatan siapa ini membakar kertas ini? Kaab membakar apa? Yang keras. Suratnya siapa? Hah? Raja Ghosan. Di situ masa ada pikirnya. Mana ada di situ pikirnya? Ada apa enggak? Ada. Itu ada olam Allah bidari hawan kata Malik Gosan, kata Raja Gosan, Allah gak menjadikanmu di negeri kehinaan. Nah, itu adalah nama Allah. Maka sama Ka'ab dibakar padahal di situ ada nama Allahnya. Ini enggak apa-apa karena memang ada maslahatnya. Kama fa'ala Utsman wa sahabatu bil masahibi allati wa sahabatu ridwanullah taala alaihim bil masahibi allati hiya ghairu mushafi allazi ajma'a mu'dhamus sahaba alaihi. Sebagaimana dilakukan oleh Utsman dan juga para sahabat dengan seluruh mushaf yang itu selain mushaf yang sudah disepakati. Biar nanti nggak berselisih. Seluruh mushaf yang tidak serupa, yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh para sahabat. Ini seluruhnya, selainnya, selebihnya dibakar semua. Dimusnahkan. Supaya apa? Tidak membuat kaum muslimin berselisih karena perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya. Wakana dari kasiana dan yang demikian itu adalah sebagai siana menjaga. Fahiyah haja dan makanya termasuk kebutuhan juga. Wa mau diudilala min hadis Ka'ab dan dalilnya adalah dari hadis Ka'ab tempatnya adalah ketika beliau membakar kertas dari Raja Ghassan annahu ahrakal warakota. wa fiha lam yaj'alkallahu bidari hawan. Padahal di situ ada tulisannya Raja Ghassan yang menyebut nama Allah. Allah itu tidak menjadikanmu di negeri kehinaan dan juga sia-sia. Maka sini ikut sama saya. Nah, Pelajaran yang ke-19 wa minha ikhfa'u ma yukhafu min izharihi mafsadatun. Apa irobnya mafsadatun? Apa dulu? Dari? Apa? Irobnya apa? Ikhfa'u ma yukhafu min idharihi mafsadatun. Apa irobnya sapi? Hah? Fa'il. Dari? Ah, mulai lapar dia. Ojek. Ikhfa'u ma yukhafu min idharihi mafsadatun. lapar mulai mendera. Apa irapnya? Dada ada makhor dari? Hmm? Biye, <laughs> biye. Biye dar. Dari? Eh, terus ikhfa irapnya apa? Terus minha, oh, minha. Iya, iki poso saulan ilang kabeh nahune iki piye. Amalek. Ikhfa'u ma yukhafu min idhari mafsadatun. Atau saya salah baca terserah. tak ya ta'awur wae, apa iki? Apa sih? siapa meneh iki takon iki? Apa ri? Hah? Dari? Masya Allah, wis, wis, wis, wis, wis. Saulan, saulan gak belajar nahu, gak belajar moco, lali kabeh. Itu gara-gara lapar iki. <laughs> Iki lho irapin ae bul fa'il teko yukhafu ya Allah. Ikhfa'u ma yukhafu min idhari mafsadatun. Yaitu menyembunyikan apa-apa yang dikhawatirkan dari menampakkannya itu dikhawatirkan apa ada mafsadah. Ya toh Kak, terus aku toh aku yang lapar iki. Hah? Min idhari mafsadatun wa itlafuhu. Di antara pelajarannya juga menyembunyikan sesuatu yang dikhawatirkan ada mafsadah kalau seandainya dia dinampakkan gitu loh atau wa bu atau kepada ikhfa atau bukan hanya disembunyikan tapi dimusnahkan sebagaimana Ka'ab bin Malik memusnahkan kertas tersebut karena kalau seandainya dinampakkan nggak dibakar nggak disembunyikan dilihat-lihatkan kawannya nanti malah bisanya bukan Ka'ab yang nyambut Raja Gosan dipek kawan nih kori aku aja rono wah bahaya Kaabnya kuat ternyata kawannya yang ibaratnya sing untuk undangan iku Kaab sing diundang gak teko malah kancane mau undangan teko nang jagostan, Bahaya, maka harus disembunyikan, nggak perlu diperlihatkan kaum muslimin. Dan juga harus malah kalau bisa malah diitlaf, dimusnahkan. Bangun anak-anak. Dimusnahkan. Hmm, piye to nawune kok lali iki piye? Kalau minha anak kau lauli merati mar'ati al haki atau al-hiki bi ahliki laisa bi sorry talaqin wa la yaqau bihi syai'un di dalam yanwi. Di antara pelajarannya juga ucapannya Ka'ab bin Malik kepada istrinya, pulang sana ke bapakmu, ke keluargamu. Ini bukanlah tolak, bukan tolak yang sorry. Dan juga tidak terletak, tidak jatuh tolak itu. Jika memang tidak niat. Jadi kalau kamu pas marah juga sama istrimu dan sana, mulai bapakmu. Ini kalau memang nggak niat tolak, nggak jadi tolak. Nggak jadi, nggak jadi tolak. Walaupun itu kalau menurut orang Jawa itu sudah dikatakan tolak itu. Nah mulai Rono, mulai. Aku semua. Nah itu. Tapi kalau selama tidak ada niat, karena al-amal bin niat, maka itu bukan tolak. Kalau min zuhid matilmar mar'ah zaujaha biridoha wa dzalika jaizun lahu bil ijma' fa amma ilzamu bidzalika fala. Pelajarannya juga adalah bolehnya seseorang itu, seorang wanita melayani suaminya. Tentu kalau wanita tadi ridho. Dan yang demikian itu adalah boleh secara ijma. Adapun diharuskan wanita itu harus melayani suami, maka ini tidak. Ini pendapatnya Al-Imam An-Nawawi dan ini disalahkan oleh sama Syekh Muhammad bin Ali bin Adam. Kok ono wanita kok gak wajib melayani suami? Ya wajib. Katanya Nawawi wanita itu cuma boleh dijadikan atau melayani suaminya selama dia mau. ini Pak wis gak gelem melayani terus piye terusan? Dek, pengen ngombe. Moh, mek dhewe, Mas. Wah, yo ya. rame. Yang namanya perempuan itu ya wajib melayani suaminya itu wajib. Qala al-Jami' afallahu anhu. Nah ini dilihat. Qala al-Jami' afallahu anhu. Hakata qala an-Nawawi. Demikianlah An-Nawawi mengatakan, fa imma ilzamuha fala. Adapun diharuskan wanita itu melayani laki-laki, ini enggak katanya. Wa fihi nadhar la yakhfa 'alal munsif. Ini ucapan ini fihi nadhar, perlu dikoreksi. Ada koreksi yang sangat gamblang sekali bagi seorang yang munsif, bagi seorang yang adil. Faqad qaddamtu anna shawaba fi hadhil mas'alah qawlu man qala wujubi khidmatil mar'ah zaujaha. Bahkan sudah aku sebutkan dalam kitab ini semuanya ini syarah Muslim Bahwasanya yang benar dalam masalah ini adalah pendapat orang yang mengatakan wajibnya wanita itu melayani suaminya. Kama huwa nasu qawli ta'ala sebagaimana itu adalah nas dari, dari ucapan Allah Subhanahu wa taala walahunna mithlu alladhi alaihin nabil ma'ruf. Dan wanita itu memiliki hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban. Itu walahunna ini hak. Mithlu alladhi alaihinna, alaihinna ini adalah kewajibannya wanita. Nah ini dalilnya alaihinna. Wanita itu punya kewajiban. Di antara kewajibannya adalah melayani suami. Baik itu dalam masalah isyrok. Jima maupun melayani dalam masalah kehidupan sehari-hari. Nyucikan pakaiannya. Membersihkan bajunya dan juga melayani makannya. Pokoknya kebutuhan suami, kebutuhan sehari-hari. Ini wajib hukumnya. Nggak boleh wanita itu membangkang dalam masalah khidmah, dalam masalah melayan. Tapi ya wanita jangan kemudian dijadikan sebagai babu. Ini juga suami juga harus paham. Walahunna mithlul ladzi alaihin nabil ma'ruf. Mereka juga punya hak sebagaimana mereka punya kewajiban. Oh, ini ya, kawan termasuk dalil sebagaimana yang saya sebutkan dalam khutbah kemarin bahwasanya seluruh dalil menyebutkan kewajiban itu didahulukan daripada hak. Dalilnya adalah seluruh ayat yang menyebutkan kamu akan mendapatkan pahala, kamu akan ini barang siapa yang melakukan ini maka akan mendapatkan ini. Maka kewajibannya itu dilakukan dulu baru minta hak. Kok ono jaluk hak dhisik lagi melakukan kewajiban gak ono nek utang di toko. Utang dulu baru bayar. Yang namanya dalam hidup ini yang melakukan kewajiban dulu baru dapat bayaran, kerja dulu baru dapat bayaran, kewajibannya dilakukan baru dapat haknya. Ayat ini juga seperti itu. Mereka itu punya kewajiban sebagaimana sebelumnya mereka juga eh, mereka punya hak sebagaimana sebelumnya mereka juga punya kewajiban. Anak-anak lawis rame. Minggir. Mencar. Mencar. Lo tak bagi singgir kono dhisik. Apa rame. Ya, awas lo, tak bagi singgir kono dhisik. Walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Istidlal dari ayat ini adalah alaihinna. Mereka punya kewajiban. Alaihinna itu adalah kewajiban, lahunna itu adalah hak. Jadi istri itu juga punya hak. Mereka juga bukan hanya memiliki kewajiban. Kok kok peres tok kewajibannya, haknya nggak kamu berikan. Mereka juga punya hak. Dari isroh dari nafkah dari nafkah, dari isroh yang baik, kehidupan dan juga pergaulan yang baik itu hak mereka sebagaimana mereka punya kewajiban. Wal ma'rufu fi waqti nuzulil ayat annal mar'ata takhdumu zaujah dan ma'ruf dalam ayat ini bil ma'ruf Ketika ayat ini diturunkan bahwasanya mar'ah itu takhdumu zaujaha yang diketahui, yang dikenal wal ma'ruf fi waqti nuzulil ayah, sedangkan yang dikenal Ketika ayat ini turun bahwasanya mar'ah itu melayani dan membantu menjadi pembantu takdum melayani suaminya. Ini dijadikan dalil oleh Allah sebagai alaihinna. Maksudnya mereka itu juga punya hak. Sebagaimana mereka punya kewajiban. Maka wanita itu punya kewajiban. Apa kewajiban mereka? Yaitu melayani suami. Bahkan ya ikhwan, lahan dan ladang pahalanya wanita itu terletak pada suami. Maka wahai para wanita, taatlah pada suami. Layanilah mereka dengan baik. Karena terkadang wanita itu kalau sibuk, misalnya sibuk ngajar, jangan sampai itu nanti mengurangi hak suamimu. Kadang wanita itu kalau aktif, sibuk jualan online, sibuk kerja, sibuk macam-macam, Nanti haknya suami tidak terpenuhi dan ini nggak boleh. Jangan sampai kesibukanmu, wahai para wanita, apalagi wanita karir. Nanti suaminya punya, punya kebutuhan, dia sudah malas, dia sudah capek, dia sudah lelah. Maka ini dosa. Suami eh, memiliki hak yang sangat besar atas wanita. Bahkan lahan dan ladang pahala Seorang wanita adalah suaminya. Penuhilah kebutuhan suamimu, jadilah pelayan bagi suamimu. Maka itu adalah ladang pahalamu. Kama fi suatu Fatimah radhiyallahu taala anha haitsu kanat tathan hatta ta'asarat yada hatta ta'asarat yaduha. Sebagaimana kisahnya Fatimah, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau kerja pekerjaan sehari-hari adalah tathan, apa namanya? ini loh, menggiling, deplok, tathan atau membuat adonan. Tathan itu bikin adonan. Hatta ta'asarat ya dua sampai tangannya itu apa? Melentung-melentung sampai tangannya itu lecet-lecet. Faja'at tatlubul khadimah minhu maka Fatimah datang kepada Rasulullah dan minta pembantu Rasulullah, saya capek tiap hari kerja seperti ini. Falam yuktiha, maka Rasulullah nggak memberi. Ini loh termasuk kasih sayang bapak yang benar kepada anak perempuannya. Tidak kemudian dimanja dan diberikan hal-hal yang bisa membuatnya malas. Tapi disuruh. Wah nggak bagus soal pembantu itu. Mending kamu zikir, kata Rasulullah SAW. Bal sabatah alat tahan. Bahkan Rasulullah tetap menyuruh Fatimah untuk seperti itu tiap hari. Dan dikasih ganti yang bagus yaitu apa? Zikir. 100 kali sebelum tidur biar pegel-pegel dan capeknya hilang. Maka itu sebagai pekerjaan wanita. Ini kemarin sempat diskusi saya ketika menyebutkan jawabannya Ustaz Abu Abdul Ahad, wanita itu nggak boleh kerja. Kata sebagian Ustaz, semenjak zaman dahulu salaf kerja katanya wanitanya. Saya bilang kerja yang dimaksud itu adalah kerja yang menghasilkan uang. Kalau kerja itu maksudnya kerja hari kerja sebagai pekerjaan rumah tangga hari-hari. Gitu. Semua wanita ya bekerja kalau gitu. Tapi yang dilarang itu adalah kerjaan yang menghasilkan uang. Atau yang dibenci, yang makruh itu adalah pekerjaan yang menghasilkan uang. Wanita berpenghasilan itu nanti akan rawan lama kepada suaminya. Bukan kok kerja, bukan semua pekerjaan. Kalau pekerjaan ya wanita harus kerja, harus harus ringan badannya, nyapu, bersih-bersih, masak dan yang semisalnya. Wanita cuma pintar masak air, memasak masak indomie ya. Enggak bagus. Kalau waktu suatu Aisyah itu tetap tabtul kala idza hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga dalilnya adalah kisahnya Aisyah tatkala beliau tabtul atau tabtil kala idza hadi Nabi yaitu merajut tali yang dipakai untuk menandai sembeliannya Rasulullah ditandai dikalungi. Wa kisah Asma binti Abi Bakar haitsu kanat tahmilun nawa min ardi zubair ta'lifu atau ta'lufu farasahu. Demikian juga kisahnya Asma binti Abi Bakar, putrinya Abu Bakar, di mana beliau dahulu membawa nawa biji-bijian atau membawa rumput dari tanahnya Zubair, jauh ini jaraknya. Untuk memberi makan kudanya. Jadi wanita nggak apa-apa agak melarat sedikit dan itu juga akan bagus bagi hatinya capeknya badan itu akan bagus bagi hati. Karena hati kalau nggak dibuat gitu juga bisa obesitas hati itu. Kalau hati itu kalau wanita itu cuma tidur saja kerjaannya, nanti hatinya bisa loyo, bisa lemah. Wa kullu hadza fi sahih. Fal qawlu bi adamil wujub qawlun mukhalifun li nususin katsiratin bila nassin. Maka pendapatnya Nawawi yang mengatakan bahwasanya wanita itu melayani suaminya itu nggak wajib, ini adalah pendapat yang menyelisih nas-nas yang sangat banyak sekali tanpa adanya nas, tanpa adanya dalil. Waqad istawfaitu al-bahtha fi hadza fi ghairi mahal. Walillahil hamdu Sudah saya sebutkan pembahasan ini tidak di sini tempatnya. Sudah saya penuhi. Sudah saya lengkapi pembahasan tentang masalah ini tapi tidak di sini tempatnya. Qala minha istihbabul kinayat fi al-fadil istimta bin nisa wanahwiha dianjurkan untuk tidak menyebutkan secara terang ketika berbicara masalah hubungan dengan wanita. Oh jadi sebut no langsung dengan dengan perkataan atau dengan kata-kata yang kotor, dengan kata-kata yang vulgar. Sebagaimana Kaab menyebutkan tentang masalah atau sebagaimana wanita itu bilang ketika Hilal di bin Umayyah sudah nggak ada harokah, tidak ada gerakannya Rasulullah. Maksudnya sudah tidak ada hasrat kepada jima. Jadi pakai pakai bahasa yang bagus. Jadi kalau dalam membicarakan hal-hal yang vulgar, membicarakan hal-hal yang sifatnya itu hubungan suami istri, jangan disebut bahasa-bahasa yang kotor. Anak-anak itu mulai sekarang mulai ngomong-ngomong kotor. Siapa yang ngajari? Saya kalau ketemuan lihat anak ngomong-ngomong kotor, tak tempeleng mulutnya. mulutnya. Kalau anak-anak bicara bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa yang purno, tempeleng mulutnya. Kenapa kok mulutnya? Karena itu yang dari situlah yang membuat dia jerah. Kan jangan anak-anak jangan bicara kotor. Kalau min al warok wal ihtiyat bimujana mujanabati ma bumi min hulwuku bi manhiyan anu demikian juga warok berhati-hati dan ikhtiyat menjaga dengan cara menjauhi apa-apa yang dikhawatirkan akan ter, akan didatangi, akan menimbulkan sesuatu yang terlarang. Lianna Ka'ban lam yastadi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khidmati imra'atihi lahu wa 'allala dzalika bi annahu syabun karena Ka'ab tidak mau meminta izin, tidak mau meminta rukhsah kepada Nabi agar istrinya masih tetap di rumahnya. Yang demikian itu beliau memberikan alasan karena beliau masih muda. Kalau masih muda, dan istrinya masih di situ, nanti rawan tergoda oleh syaitan. Ai layak man muwaqa'ataha, tidak merasa aman Kaab itu bisa mendatangi istrinya kalau istrinya masih masih di situ. Waqat ya, nah sedangkan dia dilarang dari mendatangi istri. Makanya kalau waktu malam-malam malam-malam akhir seperti ini kemarin saya bilang sama kawan tuh istri itu disuruh ke TK saja biar gak tidur di rumah atau atau suami yang tidur di masjid saja. Kalau tidur di rumah bisa bahaya. nggak datang teraweh. Sebagaimana Kaab menyuruh istrinya untuk pergi. Karena kalau istrinya masih di situ, beliau tidak merasa aman apalagi masih muda. Wah, masih banyak ini sampai 60 masih masihan. Antum bisa lanjutkan sendiri membaca tentang beberapa pelajaran dari kisah ini. Dan ini adalah hari yang terakhir dalam pertemuan kita di bulan Ramadan tahun ini Ekwa. Semoga pertemuan kita di bulan Ramadan ini memberikan barokah juga ilmu bermanfaat dan bisa kita amalkan. Dan ini sebagai perpisahan dari kita untuk taklim di bulan Ramadan ini dan insya Allah akan kita lanjut setelah puasa Syawal insya Allah seminggu setelah Lebaran. Dan alhamdulillah Ramadan tahun ini berjalan lancar puasanya. Lancar puasanya. Alhamdulillah. Terawihnya juga kondusif. Baru tahun ini terawih nampaknya kondusif, anak-anak juga masya Allah. Maka terima kasih banyak kepada anak-anak yang terawihnya semangat, yang gak rame. Enak apa enggak ya Ikhwan kalau kita terawih terus tenang gitu kan enak tuh. Walaupun yang kurban itu saya sama Ami Salman. Korbannya terawih di Mburi terus tiap hari gara-gara apa? Menjadi polisi di belakang. Ya nggak apa-apa. Yang penting bisa kondusif. Kapan-kapan insya Allah gantian nanti aku yang di depan, kawan-kawan yang jaga ya. Biar kondusif. Kalau kita terawih dan tenang, anak-anak juga nggak rame, enak ya ikhwan. Tapi kalau sudah waktunya terawih, anak-anak rame. Tahun-tahun yang lalu saya sampai nggak pernah terawih di masjid gara-gara rame anak-anak. Demikian juga terima kasih kepada santri-santri yang rajin. Yang mereka senantiasa di depan. Menjadi pilar-pilar yang kokoh di depan. Selalu di soft awal. Ini saya sangat berterima kasih sekali. Pada santri-santri yang rajin. Tetaplah kalian seperti itu. Tambahlah semangat. Karena Pak Yahwan, karena santri-santri yang rajin ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan setelah keutamaan dari Allah, mereka menjadi penyebab kondusifnya mahat kita, kondusifnya belajar Salah satunya adalah karena masih ada santri-santri yang rajin. Maka kalian yang rajin tetaplah rajin karena dengan itu kalian menjadi penyemangat bagi yang lain. Kalau dakwah ini sudah nggak ada santri atau sedikit santri yang rajin, kalah. Ibarat mesin itu sekarang aduh, tapi kalau masih ada banyak yang rajin, insya Allah masih semangat. Dakwah masih berjalan Makanya itu termasuk keutamaan rajin dan semangat adalah kalian itu menjadi inspirator, menjadi inspirasi bagi yang lain. Demikian juga kalau yang malas, ini juga menyebabkan kelemahan dakwah. Sebagaimana santri yang rajin itu menjadi semangat bagi yang lain, santri yang malas itu juga menjadi beban bagi yang lain. Maka terima kasih kepada santri-santri, kawan-kawan dari Riau, yang mereka semangat selalu di depan dan di soft awal dan masih tersisa beberapa sujud dan beberapa rakaat ya ikhwan dalam bulan Ramadan ini. Ramadan ini sudah mulai berkemas. Maka ucapkanlah salam perpisahan terbaikmu kepadanya. Masih tersisa beberapa sujud, masih tersisa beberapa rakaat untuk berdoa kepada Allah. Masih tersisa waktu untuk berdamai dengan Ramadan. Ketika mungkin kamu belum sempat berdamai dan merasakan kehangatannya, maka masih tersisa. Bagi yang belum merasakan, Ramadan masih menyisakan beberapa malam, beberapa sujud, beberapa rokaat, maka manfaatkanlah sisa-sisa ini karena sesuatu yang paling manis adalah yang di akhir. Ini adalah manis-manisnya Ramadan, hangat-hangatnya malam Ramadan. Sebentar lagi ia akan pulang dan kita akan sangat kehilangan dan kita akan sangat merindukannya untuk setahun kembali. Ya kalau kita diberikan kesempatan yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat masih ada malam 28 nanti malam tetap Tetap gantung RPM, gasnya jangan dikendorkan. Masih ada malam 29, gaspol lagi. Lailatul Qadar masih belum jelas. Jangan berasumsi sudah tadi malam atau kemarin malam malam Lailatul Qadar masih belum jelas. Gaspol sampai darah penghabisan terakhir. Ya. Masih ada malam 28, masih ada malam 29, kita manfaatkanlah Dan juga saya mohon maaf dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya dalam majelis kita ini dalam bulan Ramadan ini ada salah.